ابن Rajab سلنجتني مسيح دلم شرح حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد dan beliau membahas dari sisi fikihnya. Qala wa amma bai'ul hadir libadi faman sahahahu ja'alahu min hadzal qabil wa man abtalahu ja'alahu al-haq fihi li ahli al-balad kullihim wa hum ghairu munhasirin. Kata beliau rahimahullah, adapun masalah jual beli orang yang hadir, orang yang mukim di kota kepada orang yang dari luar kota Dikatakan bagi ulama yang mensahihkan hadis ini, mereka memasukkannya kepada contoh-contoh yang lalu. Yani man sahahu ja'alahu min hadzal qabil. Yani apa yang telah kita bahas kemarin bahwa dia tidak batal akadnya tetapi kembali kepada dia, kepada orang yang terugikan. Apakah dia ridho atau tidak ridho? ya ini kalau dia ridha dalam keadaan dia tidak tahu harga pasar, maka silahkan dan sah. Nah, waman abtalahu ja'ala al-haq li ahl balad kullihim wa hum ghairu Sedangkan yang menganggapnya batil maka dia menganggapnya bahwa itu adalah hak orang yang di negeri tersebut. Sedangkan orang yang di negeri tersebut dalam keadaan tidak terhitung jumlahnya. Untuk mencari keridoannya pun sulit. Yakni apakah ridho saya membeli dari orang luar kota ini dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Wahai kaum muslimin di kota ini. Itu susah, susah sulit. Bagaimana mencari keridoan orang yang sedemikian banyaknya. Lamun hasirin atau ghairu munhasirin. Fala yatasawwar isqatu huquqihim fasara kahaqqillah maka sulit untuk mencari keridhaannya dan untuk menggugurkan hak-hak mereka fasara ka haqqillah maka mirip dengan hak Allah walaupun itu muamalah tetapi karena sulitnya untuk mencari keridhaan orang satu kota maka mereka para ulama sebagian menganggapnya akad tadi batil adapun yang menganggap akadnya sah karena mereka menganggap itu adalah hak orang yang datang tadi orang yang datang tidak punya ilmu tentang harga pasar. Kemudian dia datang ke kota, tiba-tiba dicegat dan tawar-menawar dibeli harganya. Ternyata di bawah harga pasar jauh. Bagi para ulama yang menganggap akad ini sah karena kembalinya kepada orang tadi, orang yang datang tadi. Orang itu satu orang dan kalau dia merasa dirugikan terus dia riba, tidak mengapa dan sah. Tetapi yang menganggapnya batil atau para ulama yang menganggap akad itu tidak sah karena keridhoannya dilihat kepada keridhoan ahlul balad ketika dia masuk. Bukankah orang-orang di pasar tengkulak-tengkulak juga ingin membeli dari pendatang tadi? Pendatang dari kampung membawa barang-barang, membawa barang dagangan, sayur mayur dan sebagainya. Bukankah yang lain juga ingin beli, tetapi dicegat dan kemudian ditawar dengan harga di luar harga pasar atau di bawah harga pasar? tentunya yang dirugikan ahlul balad. Maka kata sebagian ulama, kalau dilihat dari sisi ini, berarti kita harus mencari keridoan dan keridoannya orang-orang yang tidak terbilang jumlahnya. Banyak jumlahnya. Dan ini maka mirip dengan hakullah. Artinya mirip dengan hakullah, mirip dengan orang yang dalam keadaan sholat tidak menunaikan haknya. Maka urusannya bukan ridho tidak ridho, tetap tidak sah. Ikhwan ibn Demikian pendapat para ulama. Contoh lain, wa minha law ba'a raqiqan yuhramu tafriq bainahum. Contoh lainnya dalam masalah fikih adalah kalau menjual budak, beberapa orang budak, tetapi tidak boleh dipisahkan secara hukum. Budak ini dengan budak itu tidak boleh dipisahkan. Seperti ibu dengan anaknya. Yani anak yang masih habanah misalnya. Masih dalam pangkuan ibunya. Dikatakan di sini fala yutafaw eh, dikatakan fayahrumu tafriq bainahum wa farraqa bainahum kal um wa waladiha. Ternyata dijual dalam keadaan terpisah. Dipisahkan antara ibu dengan anaknya masih dalam pangkuan. Bagaimana hukumnya? Ini jual beli dalam keadaan kurang syaratnya, yaitu seharusnya tidak boleh dipisahkan, dia pisahkan. Hak siapa ini? Apakah hak ibu tadi atau hakullah. Kalau hak ibu tadi berarti tergantung keriduan ibunya. Kalau ridha sah jual belinya, kalau tidak ridha tidak sah. Fahal yaqa batilan mardudan? apakah terkena hadis tadi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa rad? Berarti jual belinya batal, merdud am yaqif al ridahum bidzalik atau tergantung keridhaan Wa qad rawa anna Nabi SAW amara biraddi hadal bait. Ternyata diriwayatkan dari dalam riwayat yang sahih atau hasan lebih tepatnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam jihad dan Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam sahih Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW amara biraddil bayi, memerintahkan untuk membatalkan jual beli itu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya Ya ini ketika menjual budak ibu dengan anaknya dengan dipisahkan. Maka Rasulullah SAW amara biraddi hadal baik memerintahkan untuk mengembalikan jual beli tadi atau mengembalikan barang yang sudah dibeli tadi kepada pemiliknya. Artinya ditolak oleh Rasulullah SAW dan dianggap tidak sah dan dikembalikan kepada pemiliknya. Wa Ahmad ala annahu la yajuz at-tafriq bainahum walau Bahkan Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tidak boleh memisahkannya walaupun mereka ridho. Berarti lebih tegas lagi bahwa ini bukan hak si ibu tadi. Tetapi urusannya adalah urusan Allah dan aturan dari syar'i yang tidak boleh dilanggar. Maka tidak boleh dipisahkan walaupun ridho. Wadahab ta'ifatun ila jawazit tafriq bainahum biridahum. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bolehnya memisahkan dengan keridoan. Di antaranya yang mengatakan boleh dipisahkan dengan keridoan adalah An-Nukhai wa Ubaidullah ibn al-Hasan al-Anbari. Fa'ala hadha yatawajjah an yasih wa yaqif ala Berarti dengan pendapat kedua ini sah atau tidak sahnya kembali kepada keridoan mereka. Wa minha law khaffa ba'da auladihi bil atiyah. Contoh lainnya adalah pemberian orang tua kepada anak. Tentunya diperintahkan dalam sunnah untuk memberi sesuatu kepada anak itu dengan adil. Sekarang dikatakan lau khassa ba'du auladihi. Kalau seorang mengkhususkan sebagian anaknya dengan pemberian tanpa memberikan kepada yang lainnya. yakni anak-anak yang dalam keadaan umurnya sudah sama. Arti dalam keadaan kebutuhannya juga sama kemudian yang satu diberi, yang lain tidak diberi. Bagaimana sah atau tidak sah ini? Ini berarti dalam bab hibah, pemberian. Qala faqad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam annahu amara Bashir ibn Sa'ad lamma khassa waladahu Nu'man bil 'atiyah an yaruddahu ilaihi. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bashir ibn Sa'ad ketika dia mengkhususkan anaknya tertentu, yaitu yang bernama Nu'man. Diberi sesuatu pemberian yang anak-anak lain tidak diberi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Bashir untuk mengembalikan atau untuk mengambil kembali pemberiannya an yaruddahu ilaih. Rasulullah memerintahkan untuk dikembalikan. Yani tidak sah hibah tadi karena yang satu diberi yang lain tidak diberi. ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل المالك أو الملك بذلك إلى الولد فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة فإن, فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد tetapi kata Ibn Rajab jangan mengira bahwa hadis ini menunjukkan tidak sah lam yadul dalika ala annahu lam yantaqil jangan dikira Kalau kepemilikan tadi tidak berpindah, sudah pemilikan itu sudah berpindah. Berarti ketika bapaknya memberikan kepada Nu'man, Bashir memberikan kepada Nu'man radhiyallahu taala anhuma pemberian yang tidak diberikan kepada anak-anaknya yang lain. Nabi memerintahkan untuk mengembalikannya. Mengembalikannya itu memerintahkan kepada anaknya yang diberi untuk mengembalikannya. Artinya di sini halintaqal al-mulk aw intaqil. yantaqil kepemilikan berpindah atau tidak berpindah? Kepemilikan tadi tetap berpindah kata Ibnu Rajab. takilul mulk bidalika ilal walad. Kepemilikan tetap berpindah kepada anaknya, tapi Nabi memerintahkannya untuk mengembalikannya. Fa'inna hadihil atiyat tasih, maka hibah itu tetap sah. Wataqa dan terjadi. Fa'in in sawwa bainal awlad fil 'atiyah, apakah dia samakan pemberiannya dengan anak-anak yang lain ataupun tidak. Jaza wa in mata walam yaf'al syai'a atau kalau dia memberikan kepada anaknya satu. Kemudian dia menundanya. Istaradda ma'atal walad. Yani menunda pemberiannya kepada yang lain. Nanti kalau saya dapat lagi buat kamu. Nanti kalau saya mendapatkan lagi untuk kamu. begitu. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat dan seterusnya. Kalau saya mendapatkan rezeki lagi, saya akan memberikan kepada kamu. Ini boleh dan sah. Kalau meninggal dalam keadaan belum menunaikan pemberiannya kepada anak-anak yang lain bagaimana? Wa in mata wa lam yaf'al syai'an min dalik, maka dikatakan oleh Mujahid hiya mirat. Maka itu adalah warisannya. Yani dalam warisannya tercatat dia mestinya mendapatkan ini dan itu. Wahaka an Ahmad dan dihikayatkan pula riwayat dari Imam Ahmad sama dengan itu pendapatnya. وحكى عن أحمد نحوه وأن العطية تبطل يعني Imam Ahmad menyatakan kalau pemberian satu tanpa yang lain batal, tetapi kalau merencanakan untuk memberi yang lain dan mati dalam keadaan belum memberikannya, maka warisannya. Wal jumhur ala annaha la tabtul. Adapun jumhur para ulama menyatakan bahwa tetap hibahnya tidak batal. Wa halil warasah Ar-raju ar-ruju' fiha amla kemudian ahli warisnya apakah boleh menuntut atau tidak? Ini yang sering terjadi di masyarakat. Sebelum meninggal bapaknya sayang kepada salah satu anak-anaknya. Kemudian menyatakan rumah ini buat anak saya pulang. Ini apa bedanya anak ini dengan anak itu? Kenapa kok diberi satu yang lain tidak diberi? Kemudian meninggal. Apakah boleh menuntut? Fihi qawlan. Ada dua pendapat pula dari para ulama. Huma qawlan masyhurani min riwayat Imam Ahmad. Di antara riwayat Imam Ahmad ada dua pendapat dari beliau yang terkenal. Bahwasanya yang satu berpendapat bolehnya, yang lain berpendapat tidak bolehnya. Ini khonifina azakumullah dibahas secara rinci dalam masalah fiqh, tetapi yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah kaitannya dengan hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Apa-apa yang tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka dia merdud, tertolak atau batal. Maka hibah tadi, kalau melanggar perintah Rasulullah SAW, yakni untuk adil dalam pemberian terhadap anak-anaknya, maka itu adalah pelanggaran dan tidak atas perintah Nabi, maka itu adalah merdud, tertolak. Tetapi kalau dia memiliki illah, memiliki ta'lil, alasan. Kalau saya akan memberi anak pertama sekarang ini. Atau saya telah memberi. Tapi saya akan memberikan pada anak yang lain nanti kalau saya dapat lagi. begitu. Maka para ulama menyatakan tidak mengapa. Sebagaimana kata jumhur. Tidak mengapa. Kalau dia punya rencana untuk memberikan kepada yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tapi yang sejenis ini adalah masalah talak. Dan talak ini Pembahasannya juga luas. Ya. Bagaimana kalau talaknya? Mentalak seorang istri dalam keadaan dengan talak yang bid'ah. Merdud atau tidak merdud. Tertolak atau tidak tertolak. Kalau dari zahir hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan satu perkara yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Atau man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Maka bagaimana dengan talak pada waktu haid? Istri dalam keadaan haid dicerai. Bagaimana hukumnya? Karena itu ma'ruf di kalangan fokohat tentunya dengan dalil bahwasanya talak itu talak bid'i, talak bid'ah. Mestinya kalau bahir hadisnya mengatakan bahwa raddun, maka dia tertolak. Kalau tertolak artinya tidak sah cerainya kan begitu. Tetapi tidak sesederhana itu istimbat hadis. Tidak segampang itu dalam mengambil kesimpulan dalam hadis. Inilah para ulama. Mereka membicarakan masalah ini. Qal berkata Ibn Rajab selanjutnya, kat talak fi zamanil haid, seperti talak di waktu haid. Fa innahu qad qila innahu qad naha anhu li zawj. Pertama dibahas oleh para ulama ketika diceraikan waktu haid itu yang dilanggar hak siapa? Karena ini muamalah. Sebagaimana yang tadi kita bahas kemarin, kalau muamalah berkait dengan keriduan manusia. Karena berkaitan dengan keriduan manusia, maka sekarang kaitannya dengan keriduan suami atau dengan keriduan istri. Yang dibahas dulu pertama kali. Kalau itu haknya suami, yakni karena dengan dia talak ketika haid, maka waktu dia untuk berpikir sempit. Waktu untuk berpikir sempit, kemungkinan penyesalan besar. Tetapi dia langgar, maka salah sendiri. Tetap jatuh talaknya dan dia dalam keadaan ruginya terhadap dia sendiri. Ini kalau haknya hakku zauj. Kalau yang dilanggar itu adalah haknya si suami. Haitsu kana yakhsha alaihi an yaqibahu fihi nadam. Di mana suami dikhawatirkan akan tertimpa penyesalan di belakangnya. Ya, kibuhu, yakni akibahu di belakangnya. Di belakang akan terjadi penyesalan. Maka Rasulullah SAW menyatakan sebentar. Aturan cerai itu adalah menundanya sampai dia suci. Setelah suci, dalam keadaan tidak ada jima di dalamnya, silahkan. Ceraikan kalau masih punya rencana untuk menceraikan. Di sini diajarkan Rasulullah SAW Kata sebagian ulama, itu adalah untuk hak si suami agar punya waktu untuk berpikir dengan pikiran yang dingin, tidak dalam keadaan emosi. Emosinya sekarang, tapi masih hat menunggu. Ketika menunggu menunggu bisa jadi akan reda, kan begitu. Maka kalau itu adalah hak suami, yaitu kesempatan untuk berpikirnya hilang dan juga dikhawatirkan akan terjadi penyesalan di belakangnya maka wa man naha an syai'in rifqan bihi falam yantahi anhu bal fa'alahu wa tajassama masyaqqatahu fa innahu la yuhkam bi butlani ma ata bihi. Kalau begitu, kalau itu haknya suami, maka seorang yang dilarang karena kasih sayang kepada orang itu sendiri. Tetapi dia tidak mau mengindahkan larangan tadi. Bahkan melanggar, sengaja-sengaja mengerjakannya dan dia laksanakan keberatan-keberatannya, kerugian-kerugiannya, maka layuh kambi butlane tidak dihukumi batalnya cerai tadi, talak tadi, jatuh talak tadi. Kenapa? Karena larangan tadi rifqan bihi. Larangan dari Nabi tadi adalah kasih sayang untuk si suami, haknya suami, supaya kamu bisa berpikir, supaya kamu begini, supaya kamu jangan menyesal, supaya kamu, supaya kamu. Dia langgar. Berarti dia merugikan dirinya sendiri. Sebagaimana seluruh manusia yang berbuat dosa adalah merugikan dirinya sendiri. Maka dia pun merugikan dirinya sendiri dan jatuh talaknya. Ikhwanifidina azakumullah. Kaman sama. Hukumnya. Kata Ibn Rajab menukilkan. Sama hukumnya berarti. Dengan larangan puasa ketika safar. Atau anjuran untuk berbuka ketika safar. Ini kira-kira merupakan rifqan bihi atau bukan? Kasih sayang. Kasih sayang kepada orang tadi. Tiba-tiba dilanggar sama dia. Memaksakan diri puasa. Maka tetap sah puasanya. Allah salah siam Atau orang yang berpuasa wisal. Maka dia dikatakan salah sendiri. Sampai Rasulullah mengatakan sungguh ketika terlihat hilal, kalau saja belum terlihat hilal, aku akan terus wisal dan kalian tidak akan sanggup kata Nabi. Berarti para sahabat ngikut wisal. Rasulullah wisal, para sahabat wisal lagi. Sampai kata Rasulullah, sungguh kalau aku tidak melihat hilal, aku akan puasa terus dan kalian tidak akan sanggup. Ini menunjukkan kalau salah sendiri dia dan dikatakan sah puasanya. Au akhraja malahu kulluh atau orang yang mengeluarkan hartanya fisabilillah untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah seluruhnya tidak terkecuali. Sah nggak sodakohnya? Hah? Ya sah sodakohnya. Tetapi Rasulullah mengatakan jangan. Sekian saja. Atau jangan begini, jangan begini. Tetapi orang tadi melanggarnya. Mengeluarkan seluruh hartanya sampai tidak tersisa. Kemudian setelah itu dia meminta-minta. Ya takafafunan nas maka dikatakan dalam ayatnya, jangan sampai kalian meninggalkan duriyatan di'afan yatakaffafunan nas. Jangan biarkan anak turunan kalian dalam keadaan miskin, terus meminta-minta pada manusia. Ini dilanggar, dia bersodakah seluruhnya. Mardud al mardud. Batal atau tidak batal? Sodakohnya sah kerugiannya pikul sendiri. Dia rasakan sendiri bagaimana akibatnya. Au shalla qa'iman ma'a atau orang yang sholat berdiri dalam keadaan darar. Dia tidak mampu untuk berdiri, sakit. Tapi dia memaksakan diri untuk berdiri ketika sholat. Apakah sah sholatnya? Tetap sah sholatnya. wa huwa yaksha ala nafsihi darar. Atau orang yang mandi karena dia junub. Padahal dia dalam keadaan punya penyakit yang dikhawatirkan berbahaya kalau kena air awit talaf atau dia akan binasa kena air. Walam yatawa walam ya tayamum, tapi tidak mau tayamum. Bagaimana hukumnya? Apakah mandinya sah atau tidak sah? Mandinya sah. Kerugiannya rasakan sendiri. Kenapa? Karena sudah diajarkan kalau kamu tidak sanggup memakai air, fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah ini semua larangan-larangannya adalah larangan-larangan rifqan bihim. Larangan yang merupakan kasih sayang dari Allah kepada mereka. Dilarang karena kasihan pada mereka. Dilarang karena sayang pada mereka. Dilarang karena karena ternyata mereka mereka langgar. Maka akibatnya mereka rasakan sendiri. Seperti orang yang mandi memaksakan diri dalam keadaan dia boleh tayamum karena bahayanya. Kalau dia kena air, karena dia penyakit. Kalau dia dalam keadaan diberitahu oleh orang lain, kamu harus mandi, nggak boleh tayamum. Orang yang awam dan bodoh tadi terpaksa mandi karena fatwanya suruh mandi. Maka dia tidak salah. Orang yang kasih fatwa tadi yang salah. Yang Rasulullah SAW murka, marah kepadanya dengan mengatakan qataluhu qataluhu. Mereka membunuhnya, mereka membunuhnya. Karena orang tadi ketika luka di kepalanya dan mandi, dia mati. Meninggal karena lukanya tersiram air dalam keadaan luka yang berat di kepalanya. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada mereka, "Qataluhu, qataluhu." Sungguh mereka membunuhnya, mereka membunuhnya. Mereka siapa? Yang menjawab dengan fatwa tanpa bertanya. Shifa'ul ayyi su'al kata Nabi. Obatnya orang yang bodoh itu tanya. Shifa'ul ayyi su'al. Obat bagi penyakit bodoh adalah tanya. Kenapa tidak tanya kepada Rasulullah SAW? Kalau tanya, niscaya akan dibolehkan untuk tayamum. Baik, sekarang kasus lain. Kalau ada seseorang yang berpenyakit sama seperti itu. Atau mirip dengan itu. Harusnya dia boleh bertayamum. Diajari kamu tayamum. Ini rukhsah, ini keringanan, ini dari Nabi, ini dari Al-Quran. Enggak, saya bisa mandi. Di, memaksakan diri mandi. Kemudian semakin parah. Mandinya dia mensucikan dari hadas besarnya atau tidak mensucikan? Dengan kata dengan kata lain, sah atau tidak sah mandi junubnya? Sah mandi junubnya. Kenapa demikian? Kok tetap sah? Padahal dia melanggar. Artinya man amila amalan laisa alaihi amruna. Dia beramal dengan amalan yang tidak ada perintah kami. Karena perintahnya kepada orang yang tidak sanggup adalah dengan tayamum. Tetapi dia melanggar perintah itu, dia mandi. Ini khonifidina azakumullah. Para ulama membahas kalau itu adalah kaitannya dengan mereka sendiri untuk menyayangi mereka, tapi mereka langgar, maka seakan-akan itu adalah hak manusia dan manusianya ridho. Iya kan? Sama dengan muamalah-muamalah yang tadi, yang orang yang terugikannya ridho, nggak apa-apa lah saya ridho. Demikian pula kejadian ini, dia mandi dan tambah parah sakitnya, ya sudah, kamu ridho kan dengan itu. Apa buktinya ridho? Buktinya ridho dikasih rusuh nggak mau. Disuruh tayamum, dia nggak mau. Dia tetap memaksakan diri untuk mandi. Berarti kamu memang ridho untuk bertambah parah sakitmu. Ya rasakan sendiri apa yang kamu alami. Awsamad dahar. Atau puasa dahar. Puasa terus menerus. Walam yuftir. Orang yang puasa terus menerus. Dalam keadaan dia tahu atau dalam keadaan dia dengar. Tidak boleh puasa terus menerus. Puasa Senin Kamis, atau puasa tiga hari sebulan, atau puasa Daud. Yang lebih daripada itu tidak baik, jelek. Ternyata dia tetap mengerjakannya. Ini pun beliau menyatakan termasuk larangan tadi adalah rahmatan bihim dan rahmatan linnas oleh muslimin kasih sayang kepada kaum muslimin untuk meringankan kaum muslimin maka ketika dia memberat-beratkan diri silahkan rasakan apa yang kamu rasakan Au lail atau bangun malam tanpa tidur, semalam suntuk dia salat. Ya salatnya sah. Tetapi kerugiannya dia dalam keadaan dia merasakannya sendiri, dia salah sendiri tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari kecapeannya dia tidak tidur, itu adalah perkara yang dia sendiri ridho dengan kerugian itu. Wa kadzalika idza jama'a talaq al-thalath 'ala al bitahrimih. Demikian pula talak tiga. Bagi pendapat, karena ada ikhtilaf juga, bagi pendapat ulama yang menyatakan tidak boleh. Maka mereka di zaman Umar bin Khattab menyatakan orang yang mentalak dengan talak tiga, maka jatuh. Talak tiga dan tidak bisa balik. Kenapa para ulama menyatakan bahwa demikian? Bahwa jatuh talak tiga? Karena larangan tadi adalah rahmat buat dia. Tapi dia tolak rahmat itu. Kasih sayang buat dia. Kalau kamu menyatakan talak seperti biasanya tanpa mengatakan talak tiga, artinya kan kamu dalam keadaan punya kesempatan untuk rujuk. Dan yang kedua masih punya kesempatan untuk rujuk. Yang ketiga baru talak bain bainuna terpisah dan tidak akan bisa balik. Tiba-tiba rahmat tadi, kesempatan tadi ditolak sama dia. Maka sebagian ulama menyatakan jatuh. Rasakan sendiri akibat penolakan terhadap rahmatnya maka kamu tidak akan bisa balik kepada istrimu yang pertama begitu. Sebagian ulama menyatakan tidak. jatuhnya tetap talak satu karena yang mu'tabar adalah al-waqi' bukan al-qaul. Al-mu'tabar yang dianggap adalah kejadiannya bukan ucapannya. Ucapannya 3, 4, 5 atau 13 tetap yang terjadi satu ketika itu, satu kali ditelak maka tunggu talak yang kedua, baru itu dua kali. Kalau rujuk kembali kemudian ditalak lagi, baru yang ketiga. Maka ikhwanifirina azakumullah para ulama yang berpendapat jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat itu adalah dalam rangka hukum tadi. Dalam rangka mengajarkan kepada mereka agar mereka menerima hukum-hukum Allah yang memberikan rahmat kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, memberikan kesempatan yang luas. Mencerainya disuruh untuk dengan cara yang baik, yaitu ketika waktu suci dalam keadaan tidak ada jimat di dalamnya. Berarti harus menunggu. Itu kesempatan. Barangkali reda, maka tidak terjadi talak. Kalaupun sudah jatuh talak, masih ada kesempatan talak kedua. Tetapi manusia-manusia ini yang tidak syukur melanggarnya. Langsung saat itu juga mengatakan, saya cerai kamu, saya talak kamu. Maka jatuh talaknya karena rahmat yang diberikan kepada dia dia tolak, tidak diterima, maka akibatnya dia rasakan sendiri, yaitu dia tidak bisa menyesalinya dan mencabutnya kembali. Saya menyesal, saya mau mencabutnya kembali, sudah tercatat talak satu. Kamu menyesal silahkan menyesal. silahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim, tapi talak sudah jatuh satu. Ini khonifina azakumullah. Demikian pula pendapat para ulama yang menyatakan jatuhnya talak tiga dengan kalimat satu kali kalimat. Namun Allah alam yang raja adalah tetap jatuh satu talak. Dan kedua-duanya memiliki hujah para ulama dan yang menyatakan jatuh talak tiga adalah mereka-mereka yang berpendapat dengan pendapat tadi bahwa itu adalah hukuman bagi dia. Waqila innaha waqila innama naha an talakil haid lihaqil mar'ah. Tadi baru kita bahas sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwa talak tadi, talak ketika haid itu haknya suami. Kalau haknya suami, maka suami melanggarnya tetap jatuh karena dia berat, berarti ridho dengan kerugian-kerugian yang akan dia pikul. Tetapi sebagian lagi menyatakan itulah hakil mar'ah. Itu haknya wanita. Yani fihi minal idrari biha. Haknya wanita yaitu tidak maunya atau tidak ridhonya dia untuk lebih panjang masa menunggunya, masa iddahnya. Yani min al-adrari biha tatwilul iddah law radiyat bidalik. Bi an sa'alathu at-talaq bi'awadin fil haidi fal yazulu bidzalika tahrimuh. Kalau haknya wanita, apa sih yang dirugikan oleh wanita dengan talak ketika haid? Yang dirugikan adalah waktu. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran bahwa wanita ketika ditawak, dicerai, itu menunggu salah satu kuru. Menunggu tiga kuru. Tiga kali suci atau tiga kali haid. Sedangkan ketika ditalak ketika haid, maka haid itu belum dihitung. Maka dia harus menghitung tiga haid yang akan datang. Begitu. Sedangkan kalau dalam keadaan ketika suci ditalak, itu lebih pendek masa idahnya maka head yang berikutnya langsung dihitung dan kemudian tiga kali selesai. Ikhwan Bagaimana kalau wanita tersebut yang ridho untuk mendapatkan masa menunggu lebih panjang. Kemudian mengatakan ceraikan sekarang juga. Berarti kan ridho dia. Kata suaminya boleh hari ini saya ceraikan. Ternyata masih head. Maka jatuh atau tidak jatuh? jatuh karena itu adalah permintaan istri sendiri. Dia merasakan kerugiannya bagi yang berpendapat bahwa itu haknya si istri. Qala fahal yazulu bidzalika tahrimu? Maka apakah hilang keharamannya untuk mentalak ketika haid? Juga ada dua pendapat dari para ulama. Wal masyhur min madhabina wa madhab Syafi'i. Yang masyhur dari madhab kami, yakni madhabnya Imam Ahmad dan madhab Syafi'i rahimahullah anahu yazulut tahrim bidalik. Bahwasanya keharuman sudah hilang. Kenapa keharuman hilang? Karena diridhoi oleh si istri. Sedangkan itu adalah hak istri. Kalau kamu mau sekarang, sekarang saya cerai. Padahal masih haid. Tidak mengapa dan sah. Karena itu adalah haknya istri. Dan dalam keadaan si istri memintanya. Fa'in inna tahrim fihi lahiqa zawj khasah faida akdam alaihi fakat asqat hakuhu fihi fasakat. Kalau dikatakan bahwa itu tahrim keharaman adalah mengenai si suami. Walaupun istrinya meminta, tetap suami tidak boleh menceraikan ketika haid. Faida akdam alaihi kalau dia tetap mengerjakannya, fakat asqata hakuhu fihi fasakat. maka jatuhlah haknya dia. Wa in allala bi annahu lahiqal mar'ah lam yamna nufuduhu wa wuqu'uhu aidan. Dan katanya, kata para ulama, kalaupun beralasan bahwa itu haknya perempuan, juga perempuan tidak bisa menolaknya kalau suami ternyata melanggar hak tadi. yakni kalau suami menyatakan saya cerai kamu, bukan permintaan istri sekarang. Dalam keadaan masih head. Apakah si istri mengatakan jangan sekarang saya nggak ridho karena saya sedang head bisa apa nggak bisa? Tidak bisa. Ya ini tetap jatuh tapi suami dalam keadaan mendapatkan dosa karena dia melanggar. Tetapi jatuh talaknya. Karena urusan talak, cerai, ini bukan haknya perempuan. Tapi haknya laki-laki. Laki-laki menjatuhkan, maka jatuh. Perempuan itu ridho ataupun tidak ridho. Berarti urusannya kembali kepada pendapat yang pertama yang lebih rajih bahwa itu haknya si suami dan suami dalam keadaan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menceraikannya ketika dalam keadaan suci dan belum ada jima. Kalau suci dalam sudah ada, sudah ada jima hari itu, maka tunggu sampai head. Setelah head suci, nah ketika suci itu dalam keadaan tidak ada jima, maka di sanalah diceraikan. Itu adalah cerai yang sunnah. Qala fa inna al mar'ah bit-talaqi ghairu mu'tabar. Kata Ibnu Rajab, karena memang keridhaan wanita dalam masalah cerai itu tidak dianggap. Ya, ini kalau suaminya mengatakan, saya cerai kamu. Kemudian perempuannya, saya tidak mau. Tidak bisa. Saya tidak mau dan saya akan tetap di sini sebagai istrimu. Tidak bisa. Tidak akan bisa diterima oleh syariat ini dan juga oleh pengadilan kaum muslimin, pengadilan Islam liwuqu'ahi inda jami'il muslimin dan karena itu jatuh talak menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Lam yukhalif fihi tidak ada yang menyelisihinya siwa syirzimatun yasirah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali sedikit sekali dari kalangan rawafid, rafidah, syiah. Kama anna ridha raqiq bil itqi sama dengan keriduan budak ketika dimerdekakan atau ketika dijual. Gairah mu'tabar tidak teranggap keridhaannya. Walau tadarrarabihi, walaupun dia mendapatkan kerugian. Dijualnya kepada orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang begini, orang yang begitu. Maka si budak tadi tidak bisa mengatakan, jangan jual saya kepada dia, saya tidak ridho. Saya nggak mau tuannya seperti ini. Dengan kesepakatan kaum muslimin, bahwa yang demikian tidak mu'tabar. keriduan si budak tadi dalam masalah jual beli budak tidak mu'tabar. Sebagaimana keriduan istri atau tidak ridho dalam masalah cerai tidak mu'tabar. Kama amaran Nabi. Walakin idha tadarraratil mar'ah bidalik wa kana baq, qad baqiya syai'un min talaqiha amra zawj birtija'iha. Tetapi sekarang sepakat sudah. Yang rajih adalah jatuh talak. Namun setelah jatuh talak, walaupun pada waktu haid ini ceritanya, si wanita tadi terugikan. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk merujuk kembali kalau masih punya kesempatan rujuk. Artinya kalau itu bukan yang ketiga. Kalau itu yang pertama atau yang kedua. Ya, ini dikatakan wakana baqiya syai. ida tadarraratil mar'ah, kalau wanita terugikan. Wakana qad baqiya syai'un min talaqiha, kalau talaknya masih sisa masih bukan talak bain. Talak pertama atau talak kedua. Amara zauj birtija'iha. Maka diperintahkan kepada si suami yang mentalak ketika haid untuk merujuk kembali. Kama amaran Nabi sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya. Dan itu sudah kita singgung riwayatnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Yani Rasulullah mengatakan murha atau murhu falyuraji'ha perintahkanlah dia untuk merujuknya kembali. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW marah ketika itu. Taghayyadha Rasulullah, marah Rasulullah dan menyatakan murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Maka dirujuklah kembali. <laughs> Kata Nabi, rujuk kembali dan tunggu sampai lewat head yang berikutnya, bukan head yang ini, dan kemudian suci, baru kemudian silahkan. kalau punya rencana untuk menceraikan, ceraikan ini kalau karena qad baqiya syai'un min talaqiha, kalau masih sisa talaknya, kan punya hak mencerai tiga kali. Talak rujuk, talak rujuk, kemudian talak tidak bisa rujuk lagi. Kalau masih ada kesempatan untuk merujuk, diperintahkan untuk merujuknya. Seperti Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar, talafian minhu lidarariha. Dan itu keputusan Rasulullah karena madaratnya pada wanita tadi Watalafian minhu dan karena madaratnya kepada si suami juga sekaligus. Lama waqa minhu minat talakil muharram ketika terjadi talak dalam keadaan talak yang muharram, talak yang haram, yaitu talak ketika haid. Hatta la tasiru bainunatuha minhu nasyi'ahan talakin muharram agar jangan sampai dia terpisah hanya karena sesuatu yang cerai, yang bid'ah, yang muharram wal yatamakkan min talaqiha ala wajhin mubah dan agar menceraikannya dengan cara yang mubah maka terpisahlah dia dengan cara yang sahih, dengan cara yang sah, dengan cara yang mubah. Waqad rawah an Abi Zubair an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raddaha alaihi wa lam yaruddaha syai'a. Ikhwan fillah, azakumullah. Yang akan datang kita akan bahas Ikhtilafnya para ulama sedikit karena jelas yang rajihnya bahwasanya Ibnu Umar ketika menceraikan istrinya dengan cara menceraikan ketika haid apakah itu talak pertama atau talak ketiga kalau itu talak pertama fal maka cocoklah dengan riwayat-riwayat lain ketika Ibnu Umar berkata kepada orang yang bertanya Aku bertanya kepadamu, bagaimana kalau aku demikian demikian demikian? Talak, yakni talak ketika haid. Kata Ibnu Umar, kalau kamu masih punya talak, artinya itu talak pertama atau kedua, maka aku diperintahkan untuk merujuknya. Artinya kamu pun rujuk kembali dulu. Kalau masih punya. Tetapi kalau engkau ini adalah yang ketiga kalinya, sedangkan yang ketiga kalinya engkau dalam keadaan menceraikannya ketika haid, maka engkau telah bermaksiat kepada Allah dan engkau tidak bisa kembali pada istrimu. Dua ya, akibat jeleknya. Satu dia bermaksiat, dosa. Yang kedua istrimu nggak bisa balik. Nggak bisa kembali-kembali. Dari sini cocok bahwa berarti Ibnu Umar adalah talak yang pertama atau kedua. Karena Rasulullah mengatakan faljuraji'ha. Hendaklah merujuknya. Kalau ternyata yang benarnya adalah Ibnu Umar mentalaknya dengan talak yang ketiga, maka para ulama dalam keadaan tidak bisa memahami sebagaimana kata para ulama aku tidak bisa memahami padahal hadis ini diriwayatkan adalah seorang yang aku tidak menuduhnya seorang yang kau terpercaya tetapi aku tidak bisa paham bagaimana mengakurkan dengan hadis-hadis yang lain kalau itu talak ketiga Rasulullah mengatakan fal berarti jatuh atau tidak jatuh talaknya Hah? Jatuh atau tidak jatuh? Kalau jatuh sudah talak tiga nggak bisa rujuk. Berarti kalimat fajrojeha, kembalilah. Berarti talak bid'ah tadi tidak jatuh kan begitu. Dan sebagian kecil para ulama berpendapat bahwa talak itu tidak jatuh karena talak bid'ah dan kedua karena talaknya Ibnu Umar yang ketiga ternyata Rasulullah mengatakan fajrojeha. Dan kita akan bahas nanti yang rajih adalah yang pertama bahwasanya itu bukan talak tiga dari Ibnu Umar dan itu yang lebih banyak riwayatnya dari orang-orang yang fiqah, dari para ulama yang fiqah, dan sesuai pula dengan ucapan Ibnu Umar sendiri, dan sesuai pula dengan riwayat-riwayat dari Nafi' karena akibat perselisihan ini sampai Nafi' Maulah Ibnu Umar yang banyak meriwayatkan dari Ibnu Umar jadi orang yang dihujani pertanyaan. Semua para tabi'in, para tabi'in tabi'in mempertanyakan tentang kejadian ini kepada Nafi'. Ya Nafi', karena Ibnu Umar yutalliqha salasan. Ya Nafi', apakah dia menolak mentalaknya ketika itu talak tiga atau talak yang pertama? Semua bertanya dan Nabi menjawab bahwa itu talak pertama, bukan talak yang ketiga. Wallahu taala alam. Nasallahu taufiqun wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.